apakah yang menjadi lawan tauhid rububiyah Jawabnya adalah wa i'tiqadu mutasarrif ma'allah meyakini adanya sesuatu yang bertindak dan berbuat bersama Allah Subhanahu wa taala fi fi ayyi syai'in min tadbiril kaun dalam urusan mengatur alam semesta mulai dari masalah menciptakan min ijadin wa ihdam mengadakan dan meniadakan aw ihya min imata atau dalam urusan menghidupkan dan mematikan atau jalbi khairin Audaf isyar atau dalam masalah menurunkan kebaikan atau menolak keburukan Au darika mimmaani min rububiyah atau dalam perkara-perkara rububiyah lainnya pada pertemuan yang terakhir berkaitan dengan tauhid rububiyah kita sudah membahas makna tauhid rububiyah yaitu al-iqrarul jazim keyakinan yang teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Raja, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Maka yang jadi lawannya adalah meyakini adanya sesuatu yang bisa mengatur, menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan manfaat, menolak mudarat selain Allah atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Atau atau meyakini منازع له بشيء من مقتضيات أسمائه وصفاته atau meyakini adanya di sana saingan, adanya di sana seteru bagi Allah Subhanahu wa taala dalam konsekuensi setiap konsekuensi nama-nama dan sifat-sifatnya. Contohnya di antara lawazim asma wa sifat adalah Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, Maha mengetahui yang ghaib. Maka jika ada yang meyakini ada manusia lain yang tahu ilmu ghaib selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang yang jatuh dalam syirkul rububiyah syirik di dalam rububiyah. Ta'ilmul ghaib tawakal amma wal kibriya wa ghair dzalika wa nahwu dzalika. Atau di dalam hal keagungan, kesombongan dan lain sebagainya. Ini merupakan konsekuensi dari makna al-asma wa sifat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kekhususan Allah ya kekhususan Allah mengetahui perkara gaib mengatur alam semesta menurunkan manfaat menolak mudarat mengabulkan doa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup ini merupakan urusan Allah ini merupakan hak istimewa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak ada yang mencampurinya seorang pun atau sesuatu pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fatir ayat 2 sampai 3, "Ma yaftahillahu lin min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Rahmat apa saja yang Allah turunkan, yang Allah limpahkan untuk manusia, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya ya salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah hujan misalnya nah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkan hujan atas manusia mencurahkan rahmat ini kepada manusia maka, maka fala mumsikalaha tidak ada satu orang pun yang dapat ya menahannya mencegahnya ya jadi pawang itu termasuk pawang hujan itu termasuk orang-orang yang jatuh dalam syukur rububiyah. Ya, karena dia mengklaim dia bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, sementara Allah mengatakan falamu sikalaha. Tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Kalau Allah menghendaki memberikan rahmat kepada umat manusia maka tidak ada satu orang pun yang dapat mencegahnya. Oleh karena itu ikhwan Fidin hasad itu ya, hasad adalah sifat yang bisa membakar amal amal kebajikan seseorang. Dari sisi ini ia hampir sama seperti syirik yang menghapus amal seseorang. Ya, lain asharaku la habita anhum Yang ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka akan hapuslah apa-apa yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Hasad ya, hasad itu dapat membakar amal kita sebagaimana api membakar kayu. Apa kesamaannya antara hasad dengan syirik rububiyah ini? Orang yang hasad fitnah fillah Allah wa iyyakum jami'an seolah-olah dia menggugat ya menggugat rahmat Allah diberikan kepada si bulan dan si bulan Yang menurutnya Allah Subhanahu wa taala keliru menurunkan rezekinya kepada si bulan seharusnya kepada dirinya. Ya, seolah-olah dia menggugat rubiah Allah Subhanahu wa taala yang telah berkehendak membagi rezeki itu kepada si ular. Lalu dia orang yang hasad ini, ya, orang yang hasad ini menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala, menghasadi orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya hasad dalam arti kata ya iradatu zawal nikmah minal ghair ya keinginan untuk agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepada di dirinya ini namanya hasad nah di sana ada hasad yang tercela ada hasad yang terpuji hasad yang kita maksud di sini dan hasad yang dimaksud oleh Rasulullah dapat memakan atau dapat membakar amal kita itu adalah hasad yang tercela yaitu menghadap perasaan tidak puas tidak setuju Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, rezekinya kepada si fulan tidak setuju Allah menimpakan mudaratnya kepada dirinya tidak kepada orang orang lain nah demikian karena Allah apabila berkehendak menurunkan rahmat atas umat manusia atas seseorang maka tidak ada seseorang pun yang bisa menahannya wala mumsikalaha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi demikian pula apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak menahan rahmat itu atas manusia atas seseorang maka fala mursilalah mursilalah min ba'dihi maka tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan rahmat tersebut selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu orang pun yang dapat menah, uh, menurunkan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala tahan atas umat manusia. Dan ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang berbuat fa'alun lima yurid melakukan apapun yang dia kehendaki. Wa Al azizul hakim dan dia maha perkasa dan maha bijaksana. Itu maha perkasa tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya, tidak ada satu orang pun yang dapat memaksanya. Tidak ada seorang orang yang dapat menahan Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak melakukan sesuatu dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu dan dia adalah Maha Al-Aziz, Maha Perkasa. Dia memiliki izzah, ala innal izzata lillahi jami'an. Kekuatan itu hanyalah di di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim dan Maha Bijaksana. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana dalam menurunkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya dan dalam menimpakan mutarat kepada siapa yang dikehendakinya. Dia maha bijaksana dalam semua perbuatannya. Tidak ada satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Ma khalaqta hadza Tidak ada ya Allah Ya Rabb kami yang engkau ciptakan ini sia-sia. Jadi Allah Subhanahu wa taala jauh dari perbuatan sia-sia karena itu merupakan sifat naqs, sifat yang kurang, sifat cacat, sifat tercela. Dan Allah Maha suci, Munazah, anil naqaisi wal uyub dari segala macam kekurangan dan air. Nah, demikian yang pikirkan. Jadi Allah ketika menjelaskan masalah ini Allah menutupnya dengan dua namanya yang apabila dua namanya digabungkan maka memberikan arti yang yang lebih lengkap yaitu Al-Azizul Hakim. Allah Maha Perkasa, Maha Kuat dan Allah Subhanahu wa taala Maha Bijak bijaksana. Ya ayuhan nas, uzkuru 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ardh wahai manusia ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kamu adakah pencipta selain Allah yang memberikan kamu rezeki dari dari langit dan dari bumi ya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmatnya menjelaskan nikmat ya kepada orang yang tidak menyadari nikmat itu adalah satu hal yang perlu diwajibkan Ya, ketika hendak men menterbiah mendidik anak untuk bersyukur, kadang-kadang anak itu perlu diberitahu. Ya, nikmat-nikmat yang telah kita berikan kepadanya supaya dia taat kepada kedua orang tuanya, bersyukur kepada dua orang tuanya. Demikian juga anak-anak ini juga harus dijelaskan kepadanya kepada mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena ini merupakan sifat manusia. Sifat manusia ya manusia memiliki sifat bakhil. Manusia memiliki sifat rakus. Koma. Ini sifat manusia. Mereka tidak akan mau bersyukur kecuali setelah tahu apa yang telah diberikan kepada mereka. Itu biasanya lah. Kadang-kadang orang nggak mau dia mengucapkan terima kasih sebelum dia tahu ya jasa apa, nikmat apa yang telah kita berikan kepadanya. Setelah dia tahu baru dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Itu biasanya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya dan Allah menyebutkannya secara terperinci Misalnya Allah menjelaskan tentang asal usul penciptaan manusia. Ya, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia fase demi fase dalam kehidupannya. Mulai dari nutfah, kemudian dia besar sampai dia bisa menjadi seorang manusia yang sempurna. Sampai 40 tahun. Sampai manusia yang seutuhnya. Nah Allah jelaskan nikmat-nikmat ini agar manusia itu bersyukur, tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menisbatkan nikmat itu kepada selainnya dan tidak bersyukur kepada selain Allah dan tidak meminta, tidak tunduk, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan nikmat merupakan salah satu dalil al-uluhiyah, petunjuk kepada tauhid uluhiyah ya semakin banyak seorang itu mengingat nikmat Allah ya maka akan semakin besar ketundukannya besar kesadarannya terhadap tauhid ulu uluhiyah dan tauhid-tauhid yang lainnya ya ini kembali kepada sifat dasar manusia yang tidak mau bersyukur kecuali setelah tahu nikmat apa yang telah dicicipinya. Nah demikian Ibn Ya anak-anak juga demikian Ya teslah anak-anak. Kalau dia nggak tahu apa yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya, dia nggak nggak akan mau ber bersyukur, dia nggak mau nggak mau berterima kasih kepada orang tuanya. Bahkan sebaliknya dia merasa disia-siakan. Padahal ya orang tuanya sudah memberikan segala keperluannya, kebutuhannya kepada anak tersebut. Tapi kalau nggak disebut, ini untuk nilai tarbiyah, bukan untuk menyebut-nyebut pemberian. Ikhwanifidin. Lain. Babnya antara menyebut-nyebut pemberian untuk riak dan berbangga-bangga dengan menyebut untuk kemaslahatan yang menerima nikmat tersebut dalam rangka terbiak. Tapi kalau nggak ada hubungannya antum nyebut-nyebut kebaikan antum, nah ini bisa masuk dalam bab ujub. Ya, masuk dalam bab ujub terhadap diri sendiri. Nah, ini bisa membakar amal juga, Ibn Fiddin ya Allah wa Ya, seperti yang disebutkan tadi di dalam bab tarbiyah kadang-kadang perlu ya kita menyebut nikmat-nikmat itu kepada anak-anak. Ya ingat ya bapak sudah begini mengolahkan kamu satu bulan bapak keluar segini ya nggak apa-apa untuk apa untuk anak itu sadar agar dia sungguh belajar tapi kalau nggak disebut ya kalau nggak diberitahu kadang-kadang anak itu nggak nggak sadar juga dia bahwa sudah besar ya apa namanya kita katakan aku pengorbanan modal ya kemudian uang yang dikeluarkan untuk dia nah demikian yang Fitri nah ini ini dapat kita lihat ya di dalam Al-Quran bagaimana Allah mentarbiah manusia itu dengan menyebut nikmat-nikmat untuk apa Allah menyebut nikmat ini agar manusia itu sadar dan mau bersyukur kepada rohnya Allah berkata siapakah yang memberikan rezeki dari kamu dari langit? Siapakah pencipta yang mampu memberikan kamu rezeki dari langit dan dari bumi? Ya, jawabnya Ikhwanifidin tidak perlu dijawabkan Karena jawabannya tentunya manusia akan mengatakan Allah. Sebab tidak ada yang menciptakan mereka selain Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله Ya jika Allah menahan kemudaratan atas dirimu ini yang seskallahu bidurrin fala kashifa lahu billahu jika Allah menimpakan kemudaratan pada dirimu maka tidak ada yang dapat menyingkapnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan apabila Allah menghendaki kebaikan pada dirimu, maka fala rada fadlihi. Tidak ada satu orang pun yang dapat menahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia itu kepada kita. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita meminta, maka kita harus meminta kepada Allah. Ya, salah satu makna yang tertangkap dari ayat ini dari firman Allah ini, kalimat ini adalah tidak ada tempat meminta selain Allah. Kalaulah jika Allah berkehendak menimpakan mudarat tidak ada yang dapat menyingkap kecuali Dia. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan maka tidak ada yang dapat menahan karunia-Nya. Nah, tentunya tidak ada yang patut kita minta kecuali Dia ya jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala nah inilah tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah berikan kepada Ibnu Abbas ya ketika Ibnu Abbas masih kecil ya Rasulullah berkata ya ulam inni u'allimuka kalimat hai bocah aku ajarkan kepadamu beberapa pelajaran ya Ihfadillah ya fardhan Ihfadillah tajidhu jahal. Wa idha sa'alta fas'ali fas'alillah. Wa idha sa'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ya diajarkan untuk apa namanya? lucu, ya, memohon minta kepada Allah. Diajarkan berdoa dan esensi dari doa, makna dari doa itu yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar pintar membaca doa, tapi tidak tahu isi dari doa. Ya, makna kenapa dia harus berdoa? Ya, demikian Karena kebanyakan sekolah-sekolah hanya mengajarkan anak-anak itu berdoa tanpa menjelaskan makna muatan dari doa. Kenapa saya harus berdoa? Ya, kenapa saya harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini perlu ditanamkan juga. Ya. Karena doa itu erat hubungannya dengan tauhid Ibnu Fiddin. Azani Allah wa iyyakum. Wa qala ta'ala Ya, mengapa doa erat hubungannya dengan tauhid? Karena doa bukanlah hanya diucapkan dengan lisan dan bukan hanya dengan meneteskan air mata, menangis meraung-raung seperti yang ditunjukkan oleh sebahagian orang di layar kaca. Ya. Sementara mereka tidak tahu makna dari doa itu. Ya. Rasulullah mengatakan, "Udullahu wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dengan keyakinan Allah mengabulkan doa doa kamu. Jadi doa itu harap hubungannya dengan ma'rifatullah. Semakin tinggi ma'rifatullah seseorang yaitu ma'rifat seorang kepada Allah, maka semakin dekat juga, semakin dalam juga keyakinannya di dalam berdoa. Ya, di dalam berdoa. Nah, demikian kan itu. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad, cobalah lihat apa yang kamu minta selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sesuatu yang kamu minta selain Allah. Berhala, atau wali-wali atau yang lain ya yang kamu minta yang kamu berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, adakah mereka berhala-berhala itu atau sesuatu yang kamu minta selain Allah itu bisa menyingkap keburukan tersebut, bisa menghilangkan, bisa menahan keburukan tersebut atau jika Allah menghendaki rahmat, bisakah berhala-berhala itu atau tuhan-tuhan selain Allah itu menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala Katakanlah hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Ya cukuplah Allah bagiku, yaitu apa? Sebagai tempat untuk meminta. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagiku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Artinya apa? Di dalam berdoa memohon. Artinya tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkan kita selain Allah. Tidak ada siapapun yang dapat mengabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Nah, demikian yang itu. Azanillahu Demikian juga Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha hu. Di sisinya lah terdapat tersimpan kunci-kunci perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu gaib itu termasuk kekhususan Allah. Tidak ada satu orang pun yang boleh mendakwakan dirinya tahu perkara gaib. Jika dia mendakwakan, mengklaim dirinya tahu perkara gaib, maka dia bisa jatuh kafir. Dan salah satu pembatal la ilaha illallah adalah iddia ilmil gaib. Mengaku percaya ataupun tahu perkara gaib. Ya. Termasuk di dalamnya tukang ramal, ya, tukang ramal, tukang sihir. Yang mana mereka salah satu amalannya adalah mengaku tahu perkara-perkara gaib di Ya, mengaku telah dinampakkan kepadanya perkara-perkara Nah, berapa banyak sekarang ini kaum muslimin yang terjebak pada keyakinan-keyakinan seperti ini atau mempercayai orang yang mendakwakan dirinya tahu perkara gaib takjub. Padahal lalu dia mempertontonkan keahliannya. Wah, saya tahu, coba. Saya tahu nama bapakmu. ya. Tahu di mana nomor plat BK-mu. Tahu ini tahu. Ya jin yang membisikkan orang ini. Lalu orang yang lemah iman dan jahil ini mempercayainya, mempercayai kata-katanya dan mengimani bahwa orang ini tahu perkara baik. Nah orang seperti ini Ibn Nabi mengatakan Barang siapa yang mendatangi tukang ramal Dan mempercayai apa yang diucapkannya Maka dia telah kafir dengan Ajaran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah demikian Jadi tidak ada yang tahu perkara lain kecuali Allah Dan orang-orang yang telah Allah berikan kepadanya Wahyu illa liman rasul kecuali rasul-rasul yang telah Allah ridai yaitu telah Allah beri izin untuk mengetahui sebahagian kecil dari perkara lain ya contohnya nabi Nabi diberikan kepada beliau diwahyukan kepada beliau beberapa perkara gaib misalnya berita-berita yang akan datang ya penetapan orang-orang yang masuk surga beberapa perkara yang Allah bukakan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selain Nabi tidak ada yang tahu perkara gaib, karena tidak ada wahyu turun kepada selain Nabi. Tidak ada wahyu turun kepada selain Nabi. Ilham, mimpi itu bukan ya bukanlah satu petunjuk bahwa orang itu tahu perkara gaib, karena itu belum pasti dugaan Ya, sebagian orang bermimpi, aku bermimpi begini. Mungkin kejadiannya nanti begini. Itu masih pra praduga. Belum pasti. Tapi kalau wahyu pasti. Antum bermimpi saya mau mimpi si fulan di surga kayaknya. Mimpi nggak boleh dijadikan satu ke keyakinan bahwa si fulan pasti di dalam surga. Paham? Beda halnya dengan wahyu. Kalau wahyu bersifat pasti dan qat'i. Ya, Nabi bisa menyampaikan 10 orang yang pasti masuk surga. Nah ini pasti masuk surga, bukan dugaan, ya bukan prasangka. Sudah dipastikan bahwa 10 orang ini masuk surga dan tidak akan meleset. Ya, tidak akan meleset dari apa yang telah diwahyukan. Nah demikian yang paling kecil. ya Allah wa iyyakum Kemudian Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada satu orang pun yang ada di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wala yuhituna nabi syai'in min ilmihi illa bima Tidak ada satu orang pun yang dapat yang meliputi ilmu Allah kecuali uh, orang-orang uh, yang dikehendakinya, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dari perkara-perkara gaib tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis Ya Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam sebuah hadis kursi, Al-Azamatu Izari, Wal Kibriya'u urida'i. Faman naza'ani wahidan minhuma askantuhu nari wa huwa Ini diriwayatkan oleh Muslim. Allah mengatakan dalam hadis kursi ini keagungan itu adalah izarku, sarungku. Dan kibria itu kesombongan itu adalah ridaku, yaitu selendangku. Barang siapa yang mengambil dariku salah satu dari keduanya, maka aku akan tempatkan dia di dalam nerakaku. Ya. Yaitu apa? Keagungan dan kesombongan. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. wal barakat wat thayyibat. Ya, penghormatan itu milik Allah, kebaikan dan semua keelokan dan keberkatan itu milik Allah. Hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kesombongan. Yang patut sombong adalah Allah karena kesombongan adalah lidahnya. Maka dari itu sombong adalah salah, salah satu sifat yang bisa menyebabkan seseorang masuk dalam neraka. Ya. Nabi mengatakan la yadkhuluna jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji darah dari ke kesombongan. Ya, kemudian Rasulullah menjelaskan apa arti dari makna kesombongan itu, yaitu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Sejarah telah membuktikan kepada kita dan itu cukup menjadi pelajaran bagi kita, yaitu iblis yang difonis sesat dan kekal di dalam neraka akibat kesombongannya. Dia menolak sujud kepada Adam dan dia merasa dia lebih tinggi daripada Adam. Ya dia mengatakan, kalak min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Abawat takbara wa kana minal Ya iblis telah menolak untuk tunduk sujud tunduk kepada taat kepada berita Allah dan dia menyombongkan dirinya. Ya, menolak untuk taat dengan alasan ya, dengan alasan yang menunjukkan kesombongannya, istighbarnya. Ya, aku tidak mau sujud, aku tidak mau melaksanakan ini. Kenapa? Karena aku lebih tinggi. Ya. Jadi sebab ibaknya iblis adalah istighbar. Sebab penolakan iblis untuk taat kepada Allah adalah kesombongan. Berapa banyak kesombongan yang telah menghalangi ya pelakunya dari ketaatan. Ya, berapa banyak kesombongan yang telah menghalangi pelakunya dari berbuat taat. Ya, nah demikian. Jadi sifat ini harus dihilangkan dari diri kita. Hasad dan kiber. Hasad dan kiber. Itu penyakit yang bisa menggerogoti tauhid uluhiyah Nah demikian Allah wa yaitu Itulah yang menjadi lawan dari tauhid rubuh rubiyah. Dan orang-orang yang jatuh ke dalamnya dikatakan telah jatuh dalam syirkun fir rububiyah. Syirik di dalam rubuh rubiyah. Nah, soal yang ke-51 kita akan membahas tentang tauhid asma wa sifat. Ma huwa tauhidul asma wa sifat? Apa maksudnya tauhid asma wa sifat? Jawabnya adalah wal iman bima Allah bihi nafsahu fi kitabih. Beriman dengan apa-apa yang telah telah Allah sifatkan bagi dirinya di dalam kitabnya dan yang telah disifatkan oleh Rasulnya berupa nama-nama yang husna dan sifatul ula wa dan melewatkannya sebagaimana ayat itu nas tersebut tercantum artinya tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna-makna yang lain artinya ya kita memaknainya apa adanya seperti yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ya namanya bab khabar dan khabar Allah itu Perlu antum ketahui kabar itu dalam bahasa Indonesia nya berita. Berita Allah itu jelas. Karena Allah telah mensifati kitabnya ya. Allah telah menyifati kitabnya dengan apa? Wa innahu laqaulul qaulun fasl. Wa laysa huwa bil Sesungguhnya ini adalah qaulul fasl, perkataan yang jelas bilisanin arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang nyata, bukan senda gurau. Allah berkata demikian tapi maksudnya lain, bukan. Tapi seperti yang Allah katakan. Ya, yang mana semua orang Arab tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman Wa 'alal arsistawa semua orang Arab yang masih asli pemahaman bahasa Arabnya tahu artinya. Nah, itu yang kita imani tanpa memalingkannya, menakwilnya kepada makna-makna yang lain. Ya, karena ibadatiddina azani Allah wa jami'an yang menjadi acuan di dalam bab asma wa sifat adalah nas, bukan akal. Ya, yang menjadi acuan di dalam bab asma wa sifat adalah nas, yaitu wahyu, Quran dan sunnah. Ya, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ayat-ayat dan hadis Nabi, bukan akal ya bukan akal bukan kita yang memaksa nas untuk memahami akal kita ya Allah memberikan akal ada sebagian orang mengatakan ketika berbicara tentang asma wa sifat tentang akidah dia mengatakan bukan Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir Iya memang benar, tapi akal kita bukan untuk memaksakan nas itu memahami akal kita. Tapi akal kita yang berusaha untuk memahami nas tersebut. Nah ini kebalikannya. Akalnya yang menjadi acuan dan ayat-ayat Al-Quran dipaksakan untuk memahami akalnya. Ya, dengan membawakannya kepada makna yang lain atau menolaknya kalau tidak sesuai dengan ya dengan akalnya. Nah demikian yang kami pikir. wa iyyakum. Wa kama Ini banyak sekali ya penukilan dari para ulama di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Az-Zuhri, kemudian Al-Imam Syafi'i sendiri mereka mengatakan amir ruha kama ja'at. Ketika mereka membaca ayat-ayat sifat, mereka mengatakan amir ruha kama ja'at. Yaitu apa? Pahamilah seperti ayat itu tercantum. Ya, apa adanya. Ya, seperti yang Allah katakan, seperti yang Allah beritakan karena berita Allah jelas Ya, Sebagaimana seorang datang dengan membawa berita yang jelas. Artinya apa? Misalnya datang orang kepada kita dan mengatakan, kamu besok datang. Dia datang bawa berita. Atau beritanya dalam bentuk kabar. Yaitu dia katakan, bulan Ya, Masjid Agung itu jalan di Ponegoro katanya. Ini ini berita ya. Nah, itu jelas. Berita, isi berita itu jelas. Ya, nggak perlu lagi di ditakwil. Oh maksudnya ini mungkin mungkin bukan masjid kuburan. Bisa seperti itu. Sementara kabar yang datang sudah begitu jelas maknanya Masjid Agung Jalan di Ponegoro mungkin datang orang mengatakan, wah bukan itu maksudnya. Maksudnya Masjid Agung itu dibangun oleh di Ponegoro Gitu. Tidak. Jadi ini untuk menjelaskan kepada kita Ikhwanifiddin bahwa berita Allah itu jelas. Jadi nggak perlu lagi misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman wal arsistawa itu sudah jelas maknanya di dalam bahasa Arab. Orang yang tahu bahasa Arab mengerti artinya. Rahman Allah. Alal ars di atas aras istawa bersemayam. Sudah selesai itu berita. Nggak perlu antum olah lagi wah. Kayaknya nggak bisa ini. Ini bukan ini. Seperti tadi anak yang kami contohkan tadi. Datang orang bawa berita seperti itu. Kemudian antum takwil lagi. Wah ini bukan masjid mungkin. Ini mungkin Sun Plaza. <laughs> ya, Nah, demikian azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi berita Allah itu jelas. Karena Allah telah menyifati berita-berita di dalam kitabnya itu sebagai qaulun faslun, Waman asdaqu minallahi qila. Siapakah lagi yang lebih benar kata-katanya daripada Allah Subhanahu Mungkinkah Allah mengelabui makhluknya dengan mengatakan sesuatu tapi maksudnya lain? Hah? Mungkinkah itu? Ya saya kalau yang mengatakan mungkin saya dia akan dia akan menisbatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang telah berbuat sia-sia. Main-main. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa wa ma huwa bi ini bukan main-main firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu bukan bukanlah seperti cerpen bukan lain pangkal lain ujung dan menjadi masalah ini bukan cerpen ini bukan komik ini bukan puisi ini bukan syair ini adalah kalam Allah kitabullah berita dari langit tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu yang mengesankan sesuatu yang batil atau berkonsekuensi kepada sesuatu yang batil. Orang-orang Mu'tazilah atau Asy'ariyah dia merasa bahwa akalnya lebih hakim daripada apa? Daripada Allah di dalam memilih kata-kata di dalam Al-Qur'an. Nah ini kembali menoleh karena itu ya dikatakan bahwa orang-orang seperti ini hakikatnya adalah i'tidaun Allah ya artinya apa berbuat jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kitab Allah tidak menunjukkan suatu akidah yang jelas oleh karena itu kan niza ya, kalau ada yang mengatakan ah, zaman salaf dahulu nggak ada orang berbicara repot-repot atau ribut-ribut tentang yang asma wa sifat nggak ada membahas Rasulullah nggak ada membahas Memang benar, perkataan itu benar. Karena dahulu orang-orang sedang memahami apa yang Allah maksud dari kitabullah tersebut. Lalu datanglah orang-orang, khususnya setelah diterjemahkannya buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Mulailah teracuni dengan apa? Ilmu ilmu kalam. Mulai teracuni dengan ilmu kalam. Masuk ke dalam buku-buku kaum muslimin. Mulailah di diolah yang pertama kali di ini virus seperti virus. Yang pertama kali diinfeksikannya adalah apa? Kitabullah, lah oleh dalam pikiran mereka. Mereka mengatakan ini, mereka menanggil begini, dan mereka membawakannya kepada mana ini. Bahkan sebagian orang tidak tertentukan mengatakan bahwa Allah telah keliru ketika mengatakan begini. Nah, coba lihat di Ibn dan ya Allah wa Hingga dia merasa bahwa akalnya lebih bijak daripada apa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu Ibn Fidin Tertolaklah ucapan sebagian orang yang mengatakan hajiz salaf aslam wa hajiz salaf ahkam wa a'lam katanya. Ini ada satu ucapan dari sebagian mereka Ya, mereka mengatakan bahwa manhaj salaf itu aslam, memang lebih selamat. Tapi kalau soal ilmiah dan hikmahnya, bijaknya, maka manhaj salaf lebih ahkam dan a'lam kata mereka. Nah, ini tertolak Ibn Apa yang mereka klaim berupa keilmiahan, kebijaksanaan, ya merasa akalnya lebih bijak, merasa ilmiahnya lebih tinggi. Ya, kalau kita laga dan kita debat, ya jatuhlah, runtuhlah akalnya itu ya Allah wa dunia. Karena Allah telah memberikan batas dimensi bagi akal itu dan akan lebih dari itu. Nah manusia disifati dengan keterbatasan, lemah. Lemah dia, dari atas ke bawah lemah. Termasuk akalnya. Nah demikian akan ikuti. Jadi janganlah manusia itu merasa kuat dengan akalnya. Baik. Lalu apa fungsi akal? Sebagian orang ada yang menggerutu lalu mengatakan, lalu apa fungsi akal? Apakah kita cuma nuruti? Tidak, fungsi akal itu adalah untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendikte firman Allah Subhanahu wa taala, lalu firman Allah itu dipaksa untuk memahami akal kita. Itu fungsi akal. Nah, bukan sebaliknya ya Jadi mereka yang melakukan takwil tadi tidak mengerti kedudukan akalnya sendiri. Ya, adapun hadis yang mengatakan al aklu minad din la dina liman la aqla lahu ini hadis batil. Ini hadis maudhu tidak ada asal usulnya ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah Baik. Jadi tidak perlu kita ributkan, perbincangkan tentang hadis tersebut karena hadis itu tidak bisa diangkat sebagai hujah. Bila kaifa tanpa kaifa. Nah di sini ikhwan Fiddin ya di sini penulis mencukupkan penafian satu perkara saja yaitu kaifa tanpa kaifa tanpa bagaimana karena orang yang menolak sifat ya orang yang tidak percaya pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala subhan pertamanya apa subhan pertamanya adalah tasbih Ya, dari subah tasbih ini sampailah dia kepada taktil. Sampailah dia kepada takwir. Sampailah dia kepada takwil. Ya. Jadi terminal pertamanya, subah pertamanya adalah tasbih. Yaitu ada subhat tasbih di dalam kepalanya. Apa itu? Merasa bahwa kalau kita tetapkan ini, kalau kita pahami seperti ini, Allah akan sama dengan dengan makhluknya. Lalu dari situ mereka jatuh kepada takwil, jatuh kepada taktil, jatuh kepada takwil. Taktil artinya menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpangkal dari mana? Dari tasbih. Ya. Dan dari mana tasbih ini muncul? Dari kaifah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya yadullah fawqa aydihim dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya iblis ma akan an tasjuda lima khalaqtu bi yadai di dalam dua ayat ini Allah menetapkan dua tangan bagi dirinya lalu orang-orang yang terkena syubhat tasbih tadi mengatakan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana nggak bisa dibagaimanakan karena kalau bagaimana diteruskan nanti akan akan terkesan apa? Nanti akan tasbih. Ya akan membawanya kepada apa? Tasbih. Kalau sudah sampai subat tasbih dalam dirinya, dalam otaknya, apa yang dilakukan? Ya, apa yang akan dilakukannya eh, berikut langkah berikut? Tasbih. Sudah. Kalau begitu sifatnya tidak sampailah dia kepada keputusan akhir yaitu apa? Menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala itu, menolak atau menafikannya atau menakwilnya kepada makna-makna yang menurutnya tidak tasbih ya. dan bisa di dan bisa dibagaimanakan nggak bisa dibagaimanakan sifat Allah titik selesai tauhid tiada ya. jadi ketika kita membahas tentang asma wa sifat maka pertanyaan kaifa ini harus dihilangkan oleh karena itu kanifidin niza di dalam bab asma wa sifat pada zaman Nabi dan sahabat tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak akan menanyakan keifah kepada Nabi. Buktinya ketika seorang budak wanita ditanya di mana Allah, dia menjawab apa di? Nah, itu jawabannya. Simpel. Tidak ada sahabat yang lain mempersoalkan tentang jawaban ini. Ya Rasulullah bagaimana itu? Jawaban itu di atasnya. Kan? Nggak ada. Karena mereka bilang kayak Dan ini sudah mujma. Sudah apa? Sudah ijma dahulu para sahabat. Cuma datang orang-orang belakangan ketika membaca ayat-ayat sifat mereka menjejalinya dengan apa? Dengan pertanyaan bagaimana dan bagaimana. Bagaimana ini? Bagaimana? Berarti sekarang ada orang-orang umum yang belajar semua sifat ya. Ya, saya sering ngisi tentang akidah dulu waktu di Jogja ataupun di sini. Sebagian orang masih mengganjal dengan apa? Dengan pertanyaan bagaimana? Bagaimana? Allah berbicara dengan suara. Bagaimana? <laughs> Ya tadi bagaimana kan? Selesai. Kalau kita memutus pertanyaan bagaimana, selesai dia masalahnya. Tidak ada bagaimana. Ya begitulah dia. Seperti yang Allah sabarkan. Karena kaifiatnya tidak di, dijelaskan. Nah ini kunci manifesti di dalam bab asma wa Hingga akidah kita akan cocok nantinya dengan apa? Dengan akidah para sahabat dulu di dalam bab memahami, membaca apa namanya? ayat-ayat sifat. bukan Bukankah dahulu dahulu saya tanya dulu kepada antum sekalian, bukankah dahulu para sahabat juga membaca ayat-ayat sifat? Iya atau tidak? Ya, Balas. Tentu saja. Mereka membacanya juga. Pertanyaan yang kedua, apakah mereka membaca lewat begitu saja tanpa ada yang diyakini? Atau ada yang diyakini? Ini pertanyaan yang kedua. Apa jawabannya? Apa mereka membaca begitu saja tanpa ini ayat mutasyabihat semua, nggak ada artinya. Lewat begitu saja atau ada yang mereka yakini? Nah, berarti batallah manhaj at-tafwid manhajnya Hasan al-Banna yang mengatakan bahwa seluruh ayat ayat sifat ini mutasyabihat. Artinya hanya Allah yang tahu. Jadi para sahabat ketika membaca ayat-ayat tersebut mereka nggak menghayati maknanya, nggak ada maknanya. Ya, lewat begitu seperti alif lam mim dan lain sebagainya yang nggak ada artinya. Ini tertolak ekonomi, ya, tertolak. Tidak mungkin. Ya, jadi mereka membacanya dan mereka juga memahami artinya. Ini pertanyaan kedua sudah selesai. Pertanyaan yang ketiga, apa yang mereka yakini? Hah? Apakah seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah bahwa sudah terlintas dalam benak mereka takwil? Hah? Nah, ya, yaitu kembali kepada akidah yang dijelaskan oleh para ulama yang datang sudah mereka. Amir kama ja'at, Imra kama ja'at. Ya, jadi mereka memahami. Coba seperti ya Abu Hurairah ibn ketika riwayatnya ada yang memarfukannya, ada yang maukufkannya. Jadi kita ambil lah riwayatnya maukuf. Ya Ibnu Abbas atau Abu Hurairah ketika membaca Inna Allah kana sami'an basira. Beliau berisyarat kepada mata dan telinga. Artinya ketika mereka membaca ayat tersebut, mereka memahami ada arti makna terkandung di dalam ayat tersebut. Bahwa itu bukan kata-kata yang lewat begitu saja. Misalnya membaca laisa kami wa huwa ul basir. Asami al basir ini ada kandungan makna di dalamnya, ada yang diyakini di dalamnya. Nah, demikian Ibnu Fiddin, yaitu Allah punya pendengaran dan punya penglihatan. Ya, Allah punya pendengaran dan punya penglihatan penglihatan. Nah, itu dia yang kita tetapkan. Itu yang ditetap oleh para sahabat dahulu. Jadi masalah asma wa sifat Ibn itu sudah menjadi keyakinan umum di kalangan sahabat dahulu. Cuma fitrah yang yang murni ini terkotori. Ya, terkotori oleh ilmu kalam yang masuk di tahun abad abad-abad belakangan ketika diterjemahkannya buku-buku Yunani dan kotoran itu semakin lama semakin me menyebar, merebak hingga semakin pekatnya sampai sekarang ini ya berapa jumlah kaum muslimin? Hah? Seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Seluruh dunia. Ah, taruhlah satu miliar. Yang berakidah seperti akidahnya para sahabat ketika membaca ayat-ayat berapa persen? Ana rasa kalau Saudi rata-rata lah ya. Indonesia mungkin ya kita katakan nggak sampai 10 persen. Nggak sampai 10 persen. Itu pun sudah banyak kalau sampai 10 persen. Nah demikian ini. Ya, ya bandingkan dahulu. Bagaimana salaf dahulu? Ya, mereka 100 per 100 pada zaman Nabi, pada masa Nabi dan sahabat meyakini akidah asma wa sifat ini seperti yang yang diyakini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Nah dari situ Ibn Siddiq antum juga harusnya sadar pentingnya mengembalikan akidah asma wa sifat umat ini kepada akidah asma wa sifat para dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah seumur hidupnya ya mulai beliau mulai dari ya, ilmu sampai beliau menutup mata itu perjuangan beliau dan beliau termasuk mujahid di dalam bab ini yang mana atas perjuangan beliau sampai sekarang kita tahu akidah asmawa, wa yang hampir itu tenggelam hampir tenggelam pada zaman Imam Ahmad tapi Imam Ahmad mau membelanya beliau adalah mujahid pada masa itu demikian usaha berulang kembali pada masa Ibn Taimiyah ya namun beliau berhasil mengembalikan tajdid yaitu mengembalikan ke format asal. Nah, demikian juga sekarang ini harus ya tadi sudah sebut, sebutkan nisbat ya. Kalau kita data sekarang ini ya, kaum muslimin yang mengerti akidah yang benar ketika mereka apakah kaum muslimin membaca Al-Qur'an tanpa makna? Ya, kebanyakannya sekarang seperti itu. Mereka membaca Al-Quran tapi nggak ngerti apa yang dibacanya. Mereka membaca Rahman wal tertawa. Lalu tanya di mana Allah, di mana mana. Dia baca itu. Orang baca Yasin, Ya, di dalam Yasin terdapat banyak sekali dalil yang menyebutkan Allah di di langit. Dia di langit. Habis Yasinan ditanya, di mana Allah? Di mana-mana. Di sini, di sini, di sini. Nah, itulah dia. Ini gambaran bahwa kaum muslimin sekarang baca Quran tapi tanpa memahami kandungannya. Padahal, ya, saya katakan padahal Mayoritas ayat-ayat di dalam Al-Quran isinya menjelaskan tentang asma wa sifat. Hampir semua ayat ditutup dengan nama dan sifat Allah. Lalu apa faedah kaum muslimin membaca Al-Quran yang mayoritas isinya asma wa sifat tapi akidah mereka di dalam asma wa sifat justru sesat. Justru sesat. Nah, ini kan penting. Rahimani wa wabarakatuh. Nah, ini dia. Ya. كما جمع الله بين إثباتها ونفي التكييف ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara penetapan sifat Allah dengan penafian takyif yaitu menanyakan kaifiat di dalam kitabnya dalam banyak ayat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ليس كمثل شيء وهو السميع البصير لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang sering kita bacakan ya Laisa kami selesai ini penafian apa mumasalah dan ditetapkan huwa samiul basir ada seorang datang kepada Imam Malik bertanya tentang apa istawa. Kaifal istiwa? Kaifal istiwa? Ya, dia membacakan ayat Ar-Rahmanu al arsistawa. Ini pada zaman Imam Malik ya. Dia baca ayat itu, tapi ketika dia baca akidahnya salah. Di dalam memahami ayat tersebut, dia mengatakan dia bertanya kepada Imam Malik, istiwa Kaifal istiwa?" Maka apa kata Imam Malik? al istiwa orang ini bertanya bukan bertanya untuk memang nggak tahu tapi untuk huh, membantah untuk mempersoalkan untuk memperdebatkan untuk mencari polemik di dalam bab ini maka Imam Malik mengatakan apa al istiwa maklum istiwa itu maklum itu bukan bahasa planet bukan bahasa yang lainnya itu bahasa Al-Quran bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Kaifiatnya enggak ada di dalam Al-Qur'an itu disebutkan secara rinci. Ya. Karena enggak akan masuk dijelaskan Allah secara terperinci juga akan nggak masuk ke akal manusia. Jadi tidak tidak perlu manusia itu tahu kaifiatnya. Bagaimana mereka bisa tahu kaifiatnya? Mereka tidak tahu kaifiat zat Allah Subhanahu wa taala dan terpaksa harus menjelaskan kaifiat dan Allah. Nah itu nggak akan masuk dalam akal manusia yang paling besar diameternya berapa? Nggak ada. Karena kalau kebesaran juga itu kelainan. <laughs> Nah itulah dia. Ukurlah itu. Ya. Al-kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib mengimani wasu'alu anhu bid'ah dan bertanya tentang dia tentang kaifiat adalah bid'ah. Jadi bertanya bukan bertanya tentang asma wa sifat ya. Ada sebagian orang yang tidak mengerti lalu mengatakan nggak boleh kita bertanya tentang asma wa sifat itu bid'ah kata Imam Malik. Bukan yang dimaksud oleh Imam Malik. Ya berarti ini bid'ah semua. Pertanyaan tentang asma wa atau hidayah asma wa sifat. Oh, ini bid'ah ini nggak perlu ya soal anhu bid'ah yang maksud yang dimaksud oleh Imam Malik as-su'alu anhu bid'ah adalah as-su'al anil kaifiyah. Bertanya tentang kaifiyah. Jadi siapa saja yang bertanya tentang kaifiyah, ini artinya subhat tasbih sudah masuk ke dalam otaknya, dalam pikirannya. Nah ini harus dihilangkan itu subhatnya. Nah karena orang ini mu'anid ya mu'anid yaitu menentang Imam Malik mengusirnya. Ya dan mengatakan ya, engkau adalah sahibu bid'ah. Nah, demikian. Sebagian orang ada yang terkena ilmu filsafat, lalu ketika dia mendengar, mendengar kajian-kajian seperti ini, nolak itunya, fitrah filsafatnya. <laughs> fitrah filsafatnya menolak <laughs> itu, bantah terus kan, gitu. Nah, dengan mengenai keifa, keifa, keifa, bagaimana, bagaimana, nggak bisa. Nggak ngerti ya kedudukan akidah salaf dahulu. Ya, nah, nah. in amanu bimithli lima aman bihi faqad ihtadaw. Jika kamu beriman sebagaimana jika mereka beriman sebagaimana kamu, maka mereka telah mendapat apa? Fa'in amanu jika mereka ya, manusia itu lahir ayat ini ya manusia beriman sebagaimana imannya kamu aman al alquran turun kepada siapa sahabat Imannya kamu para sahabat. Jadi sahabat ikhwan Fiddin itu sudah punya keimanan tentang akidah tentang Al-Qur'an ini yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi ikhwan Fiddin kalau ada sesuatu yang menyimpang dari para sahabat akan turun. Ya, akan turun apa? Wahyu dari langit yang akan mengoreksinya. Maka dari itu dikatakan bahwa di antara pengertian sunnah adalah apa? Sunnah takri ria dan sunnah terkiat. Suatu yang dibiarkan Nabi dan ditetapkan oleh Nabi. Contohnya azal. Sebagian hari Jabir yang kunna najil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sementara Al-Qur'an masih turun. Artinya tidak ada nas yang melarang perbuatan kami. Artinya ini adalah suatu perbuatan yang di dibolehkan. Nah demikian. Baik. Ah, Wafi Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu annal musyrikin qalu di dalam Sunan Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah yakni lamma dzakara alihatahu ketika Rasulullah menyebut-nyebut tentang tuhan-tuhan mereka artinya menyindir tuhan mereka Ansik lana rabbak kalau gitu kata orang musyrik ini coba sebutkan sifat karakter Rob kamu kepada kami. Bagaimana Rob kamu itu yang kamu sembah? Ini masalah krusial. Ini masalah apa? Rob yang kita gitu. kita sembah, sifatnya. Bagaimana? Nah, orang ada yang memandang sebelah mata terhadap masalah asma sifat. Kayaknya nggak penting lah sekarang ini ya, seperti orang-orang sururiah kan gitu ya. Nah, kenapa ya lagi kita bahas itu? Orang-orang berpecah belah gara-gara itu. Biarkan aja mereka bersatu. Yang satu meyakini Allah seperti ini, yang satu seperti ini, yang satu seperti itu. Ya nggak bisa. Ini dasar. Ya. Perdebatan pertama yang terjadi antara Rasul dengan kaumnya adalah masalah ilahiyah, masalah Rab, masalah uluhiyah, masalah rububiyah dan asma wa sifat. Itulah perdebatan yang terjadi di Makkah. Antara Rasulullah dengan apa? Orang-orang musyrik bukan masalah kekuasaan. Karena mereka kalau untuk merelakan kekuasaan saja, mereka memberikannya. Ya. Datang utusan orang-orang Quraisy kepada Nabi udah gerah dengan perdebatan tentang rububiyah, uluhiyah dan asma sifat ini. Udah buntu mereka, kalah, kalah debat, kalah hujah, kalah argumentasi. Ya, karena akidah yang dibawa oleh Islam itu akidah fitrah, sementara akidah mereka adalah akidah yang menyimpang dari fitrah, maka mereka pun cari akal untuk merayu Nabi agar mau berhenti menyampaikan argumentasi ini. Mereka datang mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu ingin kekuasaan silahkan nabi. Tapi satu catatannya, nggak usah lagi bicara-bicara tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu nggak usah lagi. Gak usah kejar-kejar itu harga biarkan aja. Ya, kami nyembah ini, kamu nyembah sana, nggak apa-apa. Kekuasaan sama kamu, tapi jangan jangan usik-usik mata ini. Itu dealnya. Nabi gak mau. Ya, Nabi gak mau ibadah fitnah dan Allah Karena kekuasaan itu, kalau ada diberi kekuasaan, ya tapi dengan apa? Dengan eh, apa namanya? Dengan eh, perjanjian harus menghentikan dakwah penjelasan tauhid kepada manusia. Ini beresiko tinggi. Mungkin untuk akal orang-orang harokat sekarang ini itu kesempatan emas. Karena memang mereka kecil itu bukan dakwah, bukan menjelaskan tauhid kepada manusia. Ya, yang menjadi tujuan mereka adalah apa? Kuasa. Sebagian kelompok sulit tablik yang dikejar kumpulnya kan begitu ya. Ada yang kejar kumpul, ada yang kejar kuasa. Kita tidak, kita mengejar tauhidnya. Tauhid ini tersebar kepada manusia. Bagaimana akidah mereka itu seperti akidah para salaf terdahulu, ya, muslimin pertama dahulu. Itu yang penting. Nabi menolak karena ini berisiko, tinggi risikonya. Karena kalau lah diberi kekuasaan, ya, umur siapa yang tahu? Ya, begitu kasih kekuasaan, lewat. Apa artinya kekuasaan? Kekuasaan bisa berpindah-pindah, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kekuasaan baik yang sifatnya global maupun ya skupnya kecil itu berada di tangan kaum muslimin tidak ada jaminannya dalam Al-Quran carilah ayatnya kalau ada jaminannya tidak ada jaminannya cuma Allah menjanjikan jadi bukan jaminan tapi apa janji bersyarat itulah yang disebutkan dalam surat An An-Nur syaratnya apa Ya kembali kepada tauhid. nani wala nani wala syirik Nabi saya. Ya kalian menyembah aku dan tidak berbuat syirik. Allah akan jamin orang yang melaksanakan syarat ini akan diberikan janji tersebut. Allah telah menunjukkan kuasanya, Ibnu Ya, Allah telah menunjukkan kuasanya kepada manusia, tapi sebagai manusia buta. Ya Allah, Allah beri kita manusia akhir zaman ini suatu contoh yaitu perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sebagaimana yang ma'ruf dalam sejarah yang kita baca, beliau mulai dakwah beliau dari apa? Tauhid. Memberantas ya akidah-akidah sesat, memberantas praktek-praktek syirik, penyimpangan-penyimpangan di dalam asma wa sifat. Itu yang walaupun beliau ditentang, diusir dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan bagi dakwah beliau. Nah demikian. Itu contohnya. Tapi sebagian orang dibutakan oleh setan, lantas memusuhinya. Tidak menganggapnya sebagai ibrah. Malah contoh baik ini dijadikan oleh mereka sebagai contoh buruk. Paham? Lalu mendiskreditkannya dengan apa? Dengan julukan-julukan yang negatif. Seperti misalnya apa? Nah ini gerakan Wahabiyah ini. Ini gerakan ini gerakan. Tanpa melihat esensi dari gerakan ini, eh, dari perjuangan ini. Bagaimana perubahan umat manusia ketika itu? Ya. Dari zamannya Syarif Makkah, ya, yang kuburan disembah, kemudian di Masjidil Haram sendiri ada empat imam, manusia terpecah belah, gak karuan, kalau bicara tentang asma wa sifat jangan tanya, jangan bicara karena nggak kenal manusia itu. Bagaimana akidah yang itu kondisinya. Lalu datang dakwah Muhammad bin Abdul Wahab merubah semua itu. Melakukan tajdid, mereform kembali, yaitu merubahnya, mengembalikannya kepada format awal, settingan awal. Walaupun nggak 100% tapi berhasil mayoritasnya, dominannya. Nah demikian kali itu gambarannya. Tapi sebagian kaum muslimin dibutakan oleh musuh-musuh Islam. Karena musuh Islam tahu, ini kalau semua negeri-negeri Islam seperti ini kacau kita. Paham tuh? Kan, iya. Kalau semua negeri-negeri Islam seperti ini kacau kita nanti. Gak bisa kita melakukan apa namanya? Ya, apa namanya? aksi imperialisme dan kolonialisme di negeri-negeri Islam. Manusia sudah melek agamanya nih, payah. Melek agama yang benar ya. Ini ini ini ancaman. Nah, demikian ikhwanifidin Allah. Oleh karena itu, mata mayoritas kaum muslimin dibutakan dari contoh yang baik Dijadikan itu contoh yang buruk. Nah, ini dia kejahatan sebagian orang yang mendakwakan dirinya sebagai ya apa namanya? Uh, juru dakwah juru dakwah tapi memusuhi dakwah tauhid ini. Nah, demikian yang kami orang yang mandi wa Jadi kita kembali kepada hadis ini ya. Ya ketika Rasulullah menyindir Tuhan-Tuhan mereka, mereka berkata kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak sedikit kembali kepada kisah tadi, yaitu Rasulullah tidak menerima tawaran kekuasaan. Insib lana rabbak. Ansib lana rabbak. Sebutkan kepada kami nisbat Rob kamu. Artinya sifat. Di dalam riwayat lain, siflana lana Sebutkan kepada kami sifat Rob kamu. Ini orang musyrik. Bertanya tentang sifat Rob yang kita sembah. Jadi mereka juga ingin tahu. Orang Cina itu ingin tahu dia Tuhannya kalau Tuhannya orang Islam itu apa. Nah, betapa bingungnya dia sekarang ini kalau dia orang Cina bertanya kepada orang Islam, Tuhan kamu itu bagaimana? Yang satu jawabnya begini, yang satu begini, yang satu begitu. Apa nih dia? Ah, kalau gitu aku nyembah yang gudul aja. Ya, ya, itu pentingnya kita kembali kepada akidah yang awal tadi. Fa'anzal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada beliau. Lalu Allah menurunkan ayat yang surat yang agung di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Ini sebab turunnya ayat atau surat Al-Ikhlas. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas inilah dia, yaitu pertanyaan, menjawab pertanyaan orang musyrik tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, Siflana lana Coba jelaskan sifat Rabb kamu kepada kami. Maka jawabannya kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalamnya ada isbat wan nafi. Di dalamnya ada isbat wan nafi. Kul huwallahu ahad. Ini adalah isbat. Allahu samad. Ini adalah isbat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah an-nafi. Jadi kita tetapkan sifat-sifat Allah dan kita nafikan apa? Sifat kurang, cacat, kesamaan dengan makhluknya. Bagaimana menafikan ini? Bisa kita bisa menafikan ini yaitu dengan menjauhkan kayak eh, setiap pertanyaan ke pertanyaan bagaimana dalam benak kita. Nah, demikian kepada kita. Allah wa Ya, nah itulah dia sebab turunnya surat Al-Ikhlas kepada kejadian Allah samad ay as samadul ladzi lam yalid wa lam yulad yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya ayah dan tidak punya ibu, tidak punya suami dan tidak punya istri. Allah subhanahu tidak punya anak. Ini bantahan orang-orang Nasrani. Orang-orang yang mengatakan bahwa Uzair putra Allah, Al-Masih putra Allah. Allah tidak beranak, tidak punya anak. Walam yulad dan tidak diperanakkan. Ya. Nah demikian. Walam yakullahu kufuwan ahad. Setelah menafikan secara terperinci, setelah lebih khusus, Allah menafikannya secara global, yaitu walam yakun lahu kufuwan tidak ada satupun yang setara sebanding sama sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia sifat Rob kita. Ini ini adalah kaidah kaedah untuk memahami semua sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang intinya adalah tasdik dan kembali kepada kaedah ini. Ketika kita membaca apa? ar rahman wal arsistawa. Benar ini. Oman man Kemudian apa? Lam yakun lahu kufuan ahad. Gak ada yang sama dengan Allah. Dan tidak mungkin kabar Allah bohong. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman wal arsistawa, Artinya Allah bersemayam di atas aras. Kita harus kita barengi dengan apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi Nah, itulah dia manhaj kaidah kita di dalam memahami asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lianna laisa sayun Yulat illa sayamut. Karena sesuatu yang dilahirkan pasti akan mati. Walaysa sayun yamut illa sayuwarrid. Dan tidak ada seorang yang mati melainkan dia akan mewarisi. Yang mewariskan Wa inna Allah la yamut wa la yuwaris. Dan Allah tidaklah mati dan tidak mewariskan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ai lam yakun lahu sabiun wa la adilun wa la warisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang sama setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang fikir rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan dalil al-asmaul husna. Ma dalilul asmaul husna min kita kitabi wa sunnah? Ini akan kita jelaskan pada 看验呢，他跟他当兵，真好。